<clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syahdi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. <clears throat> Takfinul mayyit. Al-faidah ar-rabi'ah يكفن الميت بما يجوز له لبسه في حال الحياة min ghairi haja. Mayit itu dikafani dengan sesuatu yang boleh dipakai olehnya halil hayati di saat masih hidup min khairi haja tanpa adanya haja. Jadi apa yang boleh dipakai di masa hidupnya maka boleh dijadikan sebagai kain kafannya. Berarti yang tidak boleh dipakai di masa hidupnya begitu juga tidak boleh dijadikan sebagai kain kafannya. Tapi boleh dipakai min khairi hajah. Boleh dipakai di masa hidupnya, maksudnya tanpa ada hajah, tanpa ada daru, darurah. Fala bil harir. Man labisahu lihikkah. Maka tidak boleh seseorang dikafani dengan kain sutra. Berarti ini yang meninggal laki-laki. Man labisahu lihikatin. Orang laki-laki yang memakainya karena sebab hikah. Gatel-gatel. Artinya, laki-laki tidak boleh pakai sutra kecuali kalau ada hajah. Dan termasuk hajah kalau dia punya penyakit gatal-gatal dan dokter mengatakan kalau pakai kain sutra, maka akan menyembuhkan atau mungkin mengurangi daripada penyakitnya. Maka diperbolehkan baginya untuk pakai kain sutra. Dan kalau nanti orang itu meninggal, boleh apa tidak boleh? Tetap tidak boleh walaupun di masa hidupnya dia boleh pakai kain sutra, tapi kan itu liha hajat. Boleh tidak boleh dipakai di masa hidupnya kalau tanpa ada hajat. Au komlin atau kutu. Ya. Ini kalau tadi biasanya laki-laki ya. <clears throat> komlin biasanya hmm, perempuan. Jadi kalau banyak kutunya kalau perempuan sih tidak perlu ada harus banyak kutunya baru boleh baru boleh pakai sutra. Berarti ini laki laki-laki yang banyak kutunya Kemudian dikatakan bahwasanya kalau pakai baju sutra akan mengurangi atau mungkin menghilangkan maka diperbolehkan memakai sutra. Wa mata fihi dan di saat orang tersebut pakai kain sutra meninggal dalam keadaan tersebut maka tetap baju yang dipakai daripada kain sutra harus dilepas dan juga harus diganti dengan kain kafan yang lah lain. Nah, boleh dipakaikan sebagai kafannya. Naam lawistus hida fihi. Ya. Dikecualikan jika ada seseorang meninggal syahid. Meninggal dalam peperangan ya. Syahidul dunya wal ah. Jika seseorang meninggal dalam peperangan, Man labisahu dalik Orang yang memakai kain sutra karena ada hajah tersebut. Jadi dia ada hajah. Dan ketika ada hajah dia pakai kain sutra, dia ikut perang. Kemudian mening meninggal syahid. Atau mungkin juga walaupun tidak ada gatal, tidak ada kutu, juga termasuk hajah ya kalau digunakan untuk berperang. Kain sutra termasuk saja digunakan untuk berperang yang dia tahu. Dengan memakai kain sutra, senjata musuh lebih sulit untuk menembus badan badannya. Misalnya, maka diperbolehkan untuk memakai kain sutra. Nah, jika misalnya meninggal dalam keadaan tersebut, lidzalika karena ada hajat tadi atau yang lain, min anwa'il haja al-mubiha li daripada hajat-hajat yang membolehkan seseorang atau seorang laki-laki untuk memakainya kufina fihi ini jawabannya jawaban lau kufina fihi maka kain yang dipakainya boleh dijadikan sebagai kain kafan kafannya walaupun kain sutra li'anna sunnata takfinuhu fi siyabihi lati ustus fiha karena sesungguhnya yang sunnah kalau seseorang meninggalnya syahid dipakaikan sebagai kain sutra pakaian yang dipakainya di saat orang tersebut berper berperang. La siyama idza bidami terutama jika kain atau baju yang dipakainya berlumuran dengan darahnya. Qala fin nihaya kama afta bihil walid tab'an lil azra'i. Ini disebutkan dalam kitab Nihayat, kitabnya Imam Ramli, sebagaimana pendapat ini juga difatwakan oleh ayahnya. Ya, kalau putranya Muhammad Ar-Ramli, ayahnya Imam Ahmad Ar-Ramli. Taba'an lil Azra'i dan mengikuti pendapatnya Imam Azra'i. Yaitu jika meninggal dalam keadaan syahid dan dalam keadaan memakai baju sutra dan diizinkan, dibolehkan karena ada hajah, maka disunnahkan untuk dijadikan sebagai sebagai kain kah? kafannya. Ini kalau laki-laki tentunya. Khilafan li Ibn Hajar, tapi Ibn Hajar mengatakan tidak, Bu. Tidak boleh. Ibn Hajar mengatakan tidak boleh, tapi Imam Romli mengatakan boleh bahkan sun terutama jika apa? Terutama jika pakaian yang dipakainya itu berlumuran dengan darah. Karena orang yang mati syahid darah akan membanggakan baginya nantinya di saat di alam bar Bertambah darah, bertambah bangga dia di alam barzah. Yang kelima, kufina syahidun fi siyabihi nadban. Orang yang mati syahid dijadikan sebagai kafannya pakaian yang dipakainya dan itu hukumnya sunnah tidak wah tapi sunnah pakaian yang dipakainya pakaian yang ada di badannya sunnah dijadikan sebagai kain kafannya. Ida tidak lubsuha haliban. Jika pakaian yang nempel di badannya ini pakaian yang biasa di dipakai. Ida tidak lubsuha haliban. Amma ma la yutad lubsuha. Adapun pakaian yang tidak biasa dipakai tidak biasa dipakai oleh manusia yang normal bukan karena berperang ya. Kadirain seperti baju perang Ya kan ada baju perang sebagai tameng di badannya. Ada baju perang juga menutupi kepalanya dari bersih itu agar terhindar daripada senjata musuh. Kalau mati syahid dalam keadaan seperti itu, apa baju perangnya dipakaikan? Tentunya ti, tidak. Lo katanya sunnah pakaian yang di badannya dijadikan sebagai kafir, kain kafannya kalau mati syahid. Itu kalau biasa di الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم لا إله إلا الله رب هذه دعوة تم وسلم من تسمى محمد رسول الله دين وشفقة ربك إنك لا تكفر ما لم يكن إلا ورحمهما كما ربنا وسلم Kadirin sebagai contoh adalah baju perang yang dipakai. Wakufin atau kain atau sepatu kaos kaki khuf ya kalian sudah tahu tahu khuf yang terbuat dari kulit wa atau jaket yang terbuat dari bulu hewan ini kan jarang dipakainya jaket dari bulu wajubah mahsuwah atau kain jubah yang kemudian dijahit fayundab nas'uha minhu maka disunahkan untuk dilepas kasairil mauta sama seperti orang mati yang lain walaupun bukan mati syahid kalau dalam keadaan memakai pakaian tersebut tentunya pakaiannya di dilepas wa hal tunza siyabu allati mata fihi indal maut summa turajja ilaihi kafan fiha kasairil maut aula apakah pakaiannya dilepas pakaian yang dipakainya ketika meninggal summa turajja ilaihi kemudian setelah dilepas dikembalikan kepadanya wa yukafan fiha dan kemudian dijadikan sebagai dicampur digabung dengan kain kafannya kasairil mauta seperti orang mati yang lain aula atau tidak Zahaba Ibn Hajar ila Sani Ibn Hajar pen, condong kepada pendapat yang kedua Imam Zayadi mengatakan al-mu'tamad al-au yang keenam al-jadid fil kafan afdal minal maghsul kama fi nihaya wa tuhfah kain kafan yang baru itu lebih utama daripada kain kafan al-maghsul yang sudah pernah dibasuh. Artinya yang sudah pernah dipakai. Pernah dibasuh maksudnya pernah dicuci. Jadi sudah bekas, sudah pernah dipakai. Jadi lebih afdol yang mana? Lebih utama yang mana? Yang lebih baru atau yang baru lebih utama? Dan normalnya biasanya kain kafan yang dipakai oleh mereka tentunya kain kafan yang baru, bukan kain sudah dipakai oleh orang kemudian dijadikan sebagai kain. Ini yang afdal. Kama fi nihaya wa tuhfa sebagaimana disebutkan di kitab Nihaya dan kitab Tuhfa. Mukhalifan lima fi syarhil irsyad. Berbeda pendapat dengan apa yang di dalam kitab Syarah Irsyad wan Nihaya dan kitab wa dan lain-lain. Jadi ada pendapat yang lain dalam kitab yang lain mengatakan bahwasanya yang afdal adalah al-maghsul yaitu kain yang sudah dipakai dan itu termasuk pendapatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan sakit maka disiapkan kain kafan yang baru Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan tidak, jangan kain kafan yang baru, berikan aku kain kafan yang sudah bekas, sudah dipakai. Kain kafan yang baru lebih berhak dipakai oleh orang yang masih hidup. Jadi ada pendapat yang mana katakan bekas saja. Nantinya juga akan dikubur, akan juga menjadi kotor di ya, di kuburannya. Jadi yang baru tentunya lebih berhak dipakai oleh orang yang masih hidup hidup. Yang ketujuh al-abyad. Afdalu min ghairi bal huwa masnun. <coughs> Faedah ketujuh, kain kafan yang putih lebih utama daripada yang bukan warna putih. Semuanya kan rata-rata sekarang putih. Dan itu yang lebih afdal. Berarti menunjukkan bukan wajib pakai kain kafan putih boleh dipakaikan kain kafan yang berwarna selain putih tapi tidak ab tidak sun bal huwa masnun bahkan yang putih itu yang sun sunnah kama fil manhaj sebagaimana disebutkan dalam kitab manhaj li khabar karena ada hadis beliau an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ilbasu min siyabikum al-bayat Fa min khairi thiyabikum. Pakailah daripada pakaian-pakaian kalian yang berwarna ini perintah tapi hukumnya sunnah diperintahkan untuk memakai pakaian yang berwarna fa min khairi siyabikum karena pakaian yang putih itu termasuk yang terbaik di antara pakaian-pakaian yang kalian miliki wa fiha mautakum dan juga pakaikan kain yang putih mautakum orang yang mati di antara kali kalian. Walau ausal mayyit bi Jika misalnya ada mayit yang wasiat sebelum meninggalnya, kalau anak mati tolong ya, jangan pakai kain putih. Kain putih kan sudah biasa, anak kepingin luar biasa. <laughs> misalnya pakai kain yang berwarna biru aja misalnya atau merah putih lah ditambah karena dia masya Allah cinta Indonesia <laughs> apakah wasiatnya dilaksanakan atau tidak Tidak ya masya Allah pintar berarti tingginya lam tasihha wasiatuh maka tidak sah wasiatnya annahu makruhun karena hukumnya Yang kedelapan, yukra al-muhalatu fil kafan. Makruh hukumnya bermahal-mahalan dalam menyiapkan kain kafan. Jadi kain kafan tidak usah mahal-mahal, mana paling mahal. Ini kain yang harganya satu meternya 10 juta misalnya. Cukup yang biasa, Ya, tidak perlu yang mahal mah. Mahal. Karena kain kafan pun juga akan hancur, akan binasa ketika nanti dikubur kuburan. Ya, jadi tetap bukan berarti yang mahal, tapi dikatakan sebenarnya dalam hadis atau anjuran dalam agama dianjurkan kain kafan itu kain kafan yang bagus. Kain kafan yang bagus. Cuma maksud yang bagus bukan berarti yang mahal, bukan berarti yang bagus pasti. Dan maksud dan makna yang bagus artinya yang berwarna putih, yang kainnya lu luas, lebar dan juga bersih dan juga sebagaimana kita katakan yang utama tadi yang ba yang baru. Jadi itu maksudnya, bukan yang bagus berarti harus yang ma mahal. Wa ma warada min talab tahsini. Adapun yang telah datang daripada riwayat yang menunjukkan anjuran untuk memperbagus kafan. Wa anal mauta tatabaha bihi. Dan nantinya mayit-mayit akan saling berbangga-banggaan bihi dengan kain kafan. Jadi saling bangga watatazawar bihi dan juga saling ber ziarah. Jadi nanti saling ziarah. Kalian kalau sudah mati ziarah kepada teman kalian yang yang lain yang sudah meninggal kalau nanti panjang umur insya Allah. <clears throat> Jadi bisa ziarah kepada ulama, awliya, Imamul Haddad, Imam hozali Imam Syafi'i. Kan nikmat. Tapi nanti insya Allah ya. Jadi itu ketika kalian nanti di alam barzah saling berziarah, maka keluar dari alam kubur kalian dengan memakai kain kafan yang ada di badan kalian. Jadi saling berziarah. Kalau kain kafannya biru, yang lain putih kan tidak enak. <laughs> Kok beda sendiri. Jadi kalau ada kain kafan yang bersih, putih, dia bangga. Putih, bersih yang lain ada tapi kotor, sudah pernah kena kuah, tapi tidak dibasuh, kemudian jadikan kain kafan. Nanti ada bekas itu. <laughs> Jadi akan menjadi malu dia. Dan yang bersih, yang putih, yang luas bajunya akan menjadi bang bangga. Jadi saling berziarah dengan menggunakan pakaian tidak berubah. Pakaian atau kain kafan yang dipakainya itulah pakaian dia di alam barzah. Makanya dianjurkan untuk diperbagus Ya, dalam arti yang tadi itu. Nah, ini sebutkan sini. Wa mawarat min talab tahsini. Wa anal mauta tatabaha bihi wa tatazawar bihi fil kubur. Ujiba anhu bi anal murad bi tahsini bayaduh. Maksud daripada memperbagus kafan bayaduhu yang warnanya putih wa nadhafatuhu yang ber wa subughatuhu yang luas lebar jadi jangan yang tipis atau mungkin yang pendek, jangan. Jangan dipakaikan kain pendek atau mungkin gamis tapi hanya separuh paha. <laughs> Nanti saling berziarah pakai pakaian gitu kan tidak enak. Misalnya, contoh itu, jangan pakai topi ketika di kafani. Akhirnya yang lain tidak pakai topi, dia hanya sendiri pakai topi. Ini maksudnya. Satruhu li jami'il badan menutupi semua badan. Wa kasafatuhu ay sifatuhu dan sifatnya yang bagus, yang halus, yang lembut. Wa kaunuhu min hilin, ini yang penting. Wa kaunuhu min hendaknya kain kafan itu kain kafan dari harta yang halal. Wa mahallu karahatil muhalah dan hukum bermahal-mahalan dengan kain kafan itu makruh ilam yakun fil warasa mahjurun aleh kalau ahli warisnya tidak ada yang mahjur tidak ada yang kecil yang belum bah baleh au ibun atau ti, tidak ada yang hoib, tidak ada yang di luar kota walam yakunil mayitu muflisan dan mayit tidak punya hutang yang menghabiskan hartanya yang melebihi hartanya wa illa harumat maka dalam keadaan-keadaan tersebut bermahal-mahalan dengan kafan bukan lagi hukumnya makruh tapi haram berapa keadaan itu berarti tiga ahli waris ada yang kecil belum bah tidak boleh pakai kain kafan yang mah maka hukumnya bukan makruh tapi Auhoib ahli waris ada yang di luar kota dia tidak tahu kabar artinya kalau ada yang mening Pastinya kan dia tidak ridho. Artinya kalau pakai kain kafan yang mahal berarti kan mengurangi haknya ahli waris. Itu kan warisan. Menggunakan harta warisan. walam yakunil mayit muflisan. Dan ketiga juga kalau mayitnya muflis punya hutang. Hutangnya lebih banyak daripada har. Maka tidak boleh diberikan kain kafan yang mahal. Karena itu haknya orang yang punya hu, hutang. Wa illa harumat. Yang kesembilan yukrah ittihadul kafan illa min hillin. Makruh menyimpan dan mempersiapkan kafan. Hukumnya makruh. Jadi kadang-kadang ada yang menyimpan kan? Menyimpan nanti kalau anak mati ya, ini jadikan kafan anak atau minimal ya, dimasukkan di kuburan atau digabunglah dengan kain kafan. Apa hukumnya? Mak makruh. sini katakan makruh. Yang tidak dikatakan di sini mempersiapkan kuburan. <clears throat> Kalau mempersiapkan kuburan, maka hukumnya tidak makruh. Yang makruh mempersiapkan kain kafan. Kalau kuburan dipersiapkan dalam arti ditentukan ini kuburan anak. Atau bahkan mau digali pun juga boleh. Sebagian salaf sudah terlebih dahulu menggali kuburannya sebelum meninggal dunia. Termasuk Syekh Umar Al-Muhdar di Hadramut. Ya, beliau menggali kuburan di rumahnya, sering masuk ke kuburnya, baca Quran di situ, khatam Quran ribuan kali. Jadi bisa bayangkan kita aja berapa kali khatam Quran seumur hidup kita sampai sekarang ini. Sekian-sekian hanya sekian kan? Sekian kali aja. Ini di kuburannya aja sekian ribu. Syekh Muhdar. Baca ya Latif satu nafas ribu kali. Ya. Habib Umar bin Muhammad Al-Muhdar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Muhdar. Habib Abdurrahman ayahnya Asegaf yang kembali bangsa Asegaf kepada ayahnya Habib Abdurrahman. Jadi Habib Abdurrahman punya anak Habib Abu Bakar Asakran dan Habib Umar Al-Muhdar. <clears throat> Ini Habib Umar Muhdar. Ketika putra-putranya berkata kepada ayahnya, ya, ya Abi, anak malu kepada tamu-tamu. Selalu kalau ditanya gimana ayahmu sedang di kuburan, malu selalu jawabannya di di kuburan. Maka di situ dikatakan oleh ayah mereka, kamu tahu Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wanita, seorang perempuan, menghatapkan Quran sekian ribu kali. Bahkan sholat setiap hari seribu rokaat setiap hari seribu rokaat setiap hari ini Masak ayah kamu yang laki-laki kalah dengan seorang wanita wanita jadi anak tidak mau kalah dengan seorang wanita semangatnya luar biasa semangat dalam ibadah sama sebagai seperti Habib Ali bin Idrus bin Sahab Habib Ali bin Idrus bin Sahab minan mutakhirin tidak terlalu lama zamannya beliau selalu tahajud dan kalau tahajud baca Quran 10 juz. Ya. Tahajudnya aja 10 10 juz. Belum zikirnya, belum doanya. Belum yang lainnya. Dan ibadah terus puasa. Sering puasa sehingga terlihat kurus. Dan juga mukanya selalu ya seperti orang yang mujahada selalu. Sehingga teman-temannya mengatakan, "Bukankah sebenarnya kalian itu kalau mati kalian tidak perlu takut?" Karena engkau ini pertama cucunya Rasul. Kedua kamu punya kakek-kakek Masya Allah. Hindak Sayyidina al faqih Muqaddam, Habib Rahman Segaf, Habib Muhammad Jamalul Lail, dan Habib Muhammad Maudawila dan seterusnya. Dan mereka tidak akan membiarkan kamu untuk mendapatkan siksaan. Pasti mereka akan memberikan kepada kamu syafaat tapi beliau menjawab, ya anak tahu, mungkin kakek-kakek anak akan memberikan syafaat tapi anak tidak mengharapkan syafaat mereka. Anak mengharapkan nanti di saat hari kiamat di padang mahsyar, anak mengharapkan anak membawa bendera sendiri tidak ikut mereka dan anak akan membagikan syafaat kepada mereka. Itu yang diharapkan. Itu himmahnya. Semangat dan cita-citanya yang tinggi Yang seperti kita kan, wah mudah-mudahan dapat syafaatnya. Kita mengharap syafaat. Ya Alhamdulillah masih mengharap syafaat daripada orang lain tidak mengharap dan amal tidak ada ya sudah jalan akhirnya mengharapkan syafaat nah, dikatakan juga Robi bin Khaisam termasuk juga yang pernah atau yang menggali kuburannya sendiri di masa hidupnya Robi bin Khaisam ini murid daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud eh, Ibn Mas'ud, sahabat Nabi SAW yang berkhidmah kepada Nabi SAW dan sering berkunjung ke rumah gurunya Sayyidina Abdullah bin Ab Mas'ud dan selalu ketika berkunjung ini di jalan tidak pernah melihat ke arah atas. Jadi selalu menunduk dari tawaduknya dan adabnya khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai-sampai orang yang tidak kenal kepada Robi bin Khasam ini dikira beliau ini orang yang buta karena selalu menunduk Sampai kalau datang kadang-kadang ke rumahnya Sayyidina Abdullah bin, bin Mas'ud, kemudian bukanya, e, eh, budaknya Sayyidina Abdullah yang buka pintu. Maka kemudian disampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya Sayyidina Abdullah, ada tamu. Siapa tamu itu? Itu loh temanmu yang buta. Padahal beliau tidak buta. Karena selalu menundukkan kepalanya. Arba'in sana. 40 tahun tidak pernah melihat ke arah langit. Ya, 40 tahun itu. Kita sedikit-sedikit Melihatlah. Ya, jadi Robi bin Hisam termasuk juga mempersiapkan kuburan. Ada sebagian habaib di antara kita sekarang ini sudah mempersiapkan kuburan. Bahkan sudah ditulis lagi. Sudah dikasih nisan lagi. Jadi ditulis namanya. Almarhum Fulan bin Fulan. Cuma tahun kematiannya aja yang tidak ditulis. Nunggu. Jadi dipersiapkan ini kuburan anak. Kadang-kadang diziarahi terlebih dahulu ini. Hmm. Jadi ada anak e, tahu sebagian habaib sudah nulis ya artinya sudah mempersiapkan kuburan di kuburan umum di kuburan umum di nisannya sudah dituliskan dipersiapkan dulu tinggal nanti ditulis tanggal matinya aja dan biasanya tanggal matinya tidak jauh-jauh banget dengan tanggal kelahirannya ima sebelumnya sedikit atau setelahnya sedih biasanya itu ya <laughs> jadi katakan sini makruh Yukroh itu khadul kafan. Makruh mempersiapkan kafan. Illa min hilin. Kecuali dari kafan yang halal. Jadi kalau misalnya kalian punya harta yang murni halal. Tidak ada subhatnya sama sekali. Bisa dan dianjurkan dipersiapkan sebagai kain kafan. Kalau kalian punya harta yang halal, beli kain kafan dan dipersiapkan untuk kain kafan kalian nanti jika mening. Nah, jadi mau katanya makruh mempersiapkan itu kan kalau bukan dari harta yang yang halal murni tidak ada subhatnya ya. Au asar soleh atau barokah daripada orang soleh bekas dari orang soleh. Oh ini pakaian Habib Fulan. Oh ini pakaian Wali Fulan. Oh ini pakaian ulama Fulan, Kiai Fulan barokah. Kemudian nanti diwasiatkan kalau anak mati, tolong ya. Kafani anak atau minimal digabung dengan kain kafan anak nanti ketika anak meninggal dunia. Ini boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Wali waris ibdaluh. Tapi ahli warisnya punya hak untuk me, me, merubahnya. Menggantinya dengan kain yang lain. Artinya tidak harus dilaksanakan wasiatnya, tapi ahli waris boleh mengganti. Kenapa? Karena ketika meninggal dunia, kain kafan yang sudah dipersiapkan milik siapa? Milik siapa? Milik mayat Milik mayat Milik mayat apa milik kain kafan? Milik mayat apa milik apa? Ahli waris milik ahli jadi itu manusia bekerja sepanjang hidupnya untuk cari harta sebanyak-banyaknya. Pagi keluar rumah, malam baru datang ke rumah. Maka harta yang dia kumpulkan ketika meninggal dunia sudah bukan lagi menjadi milik pindah kepada ahli waris. Makanya sebagian salaf ketika menghadiri menghadiri seseorang yang sakarat al-maut menghadiri orang yang mau yang mau mati. Kemudian ditalkini la ilaha illallah. Akhirnya betul-betul sampai meninggal dunia. Di saat meninggal dunia, dia mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya ini, "Eh, matikan lampu, matikan." Lampunya suruh matikan. Loh, memangnya kenapa dimatikan? Tidak. Lampu ini bukan sekarang ya. <laughs> lampu ini sudah bukan hak daripada orang yang meninggal dunia sekarang sudah menjadi haknya ahli waris. Jadi kita kalau memakainya yang memanfaatnya kita bukan ahli waris. Ahli warisnya tidak ada mungkin saat itu ya. Jadi diperintah untuk dimatikan karena belum ada izin daripada ahli waris untuk memakai lampu tersebut sehingga dari waroknya padahal kan insya Allah ulima ridho. Kalau kita kan ulima ridhohu Ya, pakai aja sabun itu insya Allah ulima ridhohu Pulpen itu pakai sebentar kok. Ulima ridhohu Cuma permen tidak apa-apa kan ulima ridhohu Ya, tidur di tempat kasurnya orang lain. Ah, ulima Semuanya ulima ridhohu Ya, kalau ulima ridhohu sungguhan. Kalau ternyata nantinya tidak ulima ridhohu Kalian akan merasakan azabnya nanti di hari kiamat. Sebagaimana ada seorang yang warok sebenarnya, ahli sholat. Orang soleh. Dia kedatangan tamu. Dia persiapkan tamu dengan jamuan. Setelah selesai di malam hari itu, tamu-tamu itu makan malam. Itu zaman dulu kan kalau cuci tangan pakai sabun, tapi dulu tidak ada sabun. Pakai apa? Pakai tanah. Pakai pasir. Pakai tanah atau abu. Ya, ketika dia mau mencari tanah, pikirnya dia susah-susah keluar rumah pakai nyari tanah lebih baik di tembok itu temboknya rumah dulu kan rumah kapur itu rumah tanah itu bukan seperti sekarang jadi diambil sebagian daripada tanah tembok itu untuk digunakan sebagai sabun mencuci padahal rumah itu sebenarnya rumah menyewa bukan rumahnya dia sendiri Akhirnya dia sadar, ya Allah, ini kan bukan rumah anak. Ini kan anak sewa. Berarti ini bukan hak anak. Tanah yang anak ambil dari tembok ini berarti milik yang punya rumah ini. Anak haram sebenarnya, tapi pikir-pikir lagi, insya Allah pasti ulima mau dipakai, dipakai apalagi untuk kamu ini. Malam itu juga mimpi. Seseorang mengatakan kepada dia, layas layak. Eh, la ya'rifanna man yastakhif la ya'rifanna man yastakhif biturab yauma idzin min tulil hisab yang artinya nanti di hari kiamat di hari itu orang yang meremehkan tanah itu akan merasakan panjangnya hisapnya dia nah udubin jadi cuma hanya sekedar tanah sedikit aja yang diambil daripada tembok sudah ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala apalagi yang lebih daripada itu. Ya, juga ada sebagian solihin. Sebagian solihin bermimpi dalam kitab Irsadul Ibad. Mimpi ya dengan uh, mimpi orang soleh, mimpi yang hak. Dan di situ dia bermimpi ada seorang temannya yang sudah meninggal dunia dilihatnya dalam keadaan tidak baik Kenapa ditanya, kok kamu dalam keadaan iya? Anas di dalam kubur Anas diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dan hal yang sepele. Anak ini punya kerjaan kuli. Jadi mengangkat barang oh, orang. Kemudian suatu waktu anak angkat kayu orang dari pasar pergi ke rumahnya. Di tengah-tengah berjalan, anak ngangkut kayu orang tersebut, anak ambil sebagian karena anak merasa ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Anak ambil sedikit untuk buat tusuk gigi. Tanpa izinnya. Pikirnya dia ulima. Dan demi Allah sampai sekarang belum selesai azab kubur itu sampai sekarang katanya dia. Jadi artinya jangan meremehkanlah lebih baik kan hati-hati. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar yang wali kutub di zamannya beliau berziarah dan bertamu kepada muridnya sendiri ini, Ayo Abdullah bin Husain bin Tahir dan saudaranya Habib Tahir bin Husain bin Tahir bertamu ke rumah beliau, rumah muridnya. Suatu waktu uh, di saat itu Habib Hasan bin Sulaiman bahar minta izin untuk pergi ke kamar mandi. Kemudian di depan kamar mandi itu ada sandal yang sudah disiapkan untuk dipakai ke, masuk ke kamar mandi. Dipakai. Tapi apa yang dikatakan setelah dipakai? Dia panggil Habib Husin bin Tahir. Ya Husin, padahal muridnya sendiri ini. Walafu, ana minta izin tadi, ana belum minta izin, ana pakai sandal itu, ana pakai untuk ber, pergi ke dalam kamar. Padahal ini muridnya. Pastinya ulima itu apa enggak? Pasti Uli Marido Yang make ini gurunya, yang make orang wali, orang besar. Dipakai cuma sebentar kamar mandi. Apalagi memang sudah disiapkan. Tapi dari waroknya tetap meminta. Dari waroknya beliau. Katanya Habib Husin bin Ya Allah ya Habib. Ini berarti kehormatan bagi anak. Dan mulai sekarang sandal itu anak simpan. Anak simpan, anak muliakan. Dan anak siapkan untuk di ditaruh di kafan anak nantinya di kuburnya. Jadikan barokah. Jadi bagaimana mereka Masya Allah yang murid begitu besar khusnudon kepada gurunya, yang guru pun begitu warok ya walaupun dengan harta atau mungkin dengan sandal murid muridnya. Di sini dikatakan ya dikecualikan kalau kain kafan itu dari harta yang halal atau barokah dari orang soleh maka boleh dipersiapkan dan tidak makruh. Tapi walaupun begitu, waris ibdalu. Ahli waris tetap punya hak untuk menggan. Kenapa? Karena itu menjadi miliknya ahli waris. Fala yajibu alaihi takfinuh. Maka tidak wajib atas ahli waris untuk mengafaninya. Fihi dengan pakaian tersebut yang sudah disiapkan di masa hidupnya. Liannahu yantakil ilaih bil maut. Karena akan menjadi miliknya bil mauti dengan mening qalahul bayjuri wa qala al qalyubi la yajuz ibdalu tapi Imam Qalyubi punya pendapat yang lain Imam Qalyubi mengatakan tidak boleh digan karena sudah diwasiatkan wa illam yu'lam mimma zukir walaupun tidak diketahui dari hal tersebut mimma zukir dari harta yang halal atau dari barokah kain orang soh misalnya tidak diketahui tapi diwasiat eh kalau anak mati pakaikan kain kafan ini ya, diwasiatkan. Maka tidak boleh diganti menurut Imam Qalyubi mura'atan li gharadil mayyit untuk kita memperhatikan tujuan orang yang mening meninggal. Kesepuluh, as-sunnatu fi haqqi rajul al-iktisaru ala salasi lafaif. Sunnah ketika mengafani mayit. Maka yang sunnah jika mayit laki-laki cukup menggunakan tiga kain kafan. Salasa lafaif. Wahia fi wajibah dan sebenarnya tiga kain kafan itu sebenarnya bukan sunnah tapi itu tapi itu wajib. Selama mayat tidak punya hutang ya. Selama mayat tidak punya hutang kepada orang, maka wajib dikafani dari harta mayit dari harta warisan dengan tiga kain kafan. Tidak boleh satu kain kafan atau dua kain kafan. Minimal atau yang sunnah dan yang wajib. Yang sunnah tidak usah lebih. Yang sunnah dan itu memang hukumnya wa wajib. Dengan tiga kain kafan kalau memang mayit itu dikafani dari harta wari warisan. Kecuali kalau dikafani dari harta orang. Kenapa kok dikafani dari harta orang lain? Karena mayit tidak punya harta. Buat kain kafan pun aja tidak ada sehingga orang lain yang membantu ya boleh dengan satu kafan boleh dengan dua kafan karena bukan dari harta waris warisan nah, itu pun kalau tidak punya hutang kalau mayit punya hutang punya hutang dengan fulan dengan fulan dengan fulan orang yang punya hak piutang boleh melarang melarang apa menggunakan kain kafan lebih daripada sah satu boleh dilarang kain kafan kedua ketiga karena dia punya hak dalam harta warisan Nah, jadi kalau tidak punya hutang, maka sebenarnya itu wajib menggunakan tiga kain kafan dan sekaligus itu sunnah. Wa amal mar'ah, kalau perempuan. Fasunnatu fi haqqiha ghairu salah Yaitu kalau perempuan yang sunnah bukan tiga kain kafan. Apa yang sunnah? Wahia komis. Perempuan nanti, ya kalian perempuan. Kalau mati, kain kafannya pertama berubah atau berbentuk kain gamis ya gamis perempuan ya kain abaya perempuan kalian ini yang kalian pakai nanti pakaikan kain kapan kalian kedua khimar yang kedua apa kerudung yang menutup kepala khimar pakai kerudung yang kalian pakai itu dipakaikan kerudung kemudian waizar pakai sah sarung yang menutupi di bawah pusar itu sarung ya bukan sarung laki-laki kan perempuan tidak harus sarung itu laki kan perempuan ada sarungnya itu kan ya paham kalian ya jadi dipakaikan sarung terlebih dahulu dipakaikan sarungnya kemudian e, dipakaikan kerudungnya dipakaikan kemudian gamis dan kemudian ka kapan mana kafannya tadi nggak disebutkan kain kafan komis himar izar dan ditambah dua kain kafan sudah disebutkan ditambah dua kain kafan dua helai kain kafan berarti semuanya jumlahnya berapa lima ya kurang di sini Fakat <clears throat> fakatir rajula fil wajib berarti perempuan itu sama dengan laki-laki dalam wajibnya artinya minimal yang wajib bagi perempuan menggunakan tiga kain yang wajib. Tapi yang sunnah li lima. Jadi sama, yang wajib sama dengan laki-laki, tiga kain. Wa khalafatku fil mandub. Tapi yang sunnah berbeda. Kalau yang sunnah laki-laki tetap tiga kain. Tapi kalau perempuan li lima dengan tafsir yang tadi, dengan perincian yang tadi. Wa ziyada alal sama makruh. Bagaimana kalau lebih daripada lima? Dipakaikan kain gamis dua, sarung tiga, pakaikan celana dalam lagi sekalian misalnya hukumnya makruh karoha tanzih firrojul wal mar'ah baik itu laki-laki ataupun lisharof karena sa israf berbuang-buang har harta yang ke sebelas man kufina min malik waladaina alaihi mustagrik barang siapa yang dikafani dari harta warisannya dari hartanya sendiri waladaina alaihi mustadrik dan dia tidak punya hutang yajibu lahu salah satu salah maka wajib dikafani dengan tiga helai kafan wa illam yukhallif siwaha walaupun dia tidak meninggalkan harta selain tiga helai kafan tersebut maka satu-satunya harta yang ditinggalkan oleh mayit hanya tiga helai kain maka tiga helai kain, tiga helai kain tersebut semuanya digunakan untuk apa? Untuk kain waman kufina min mali khairi. Tapi kalau mayit itu dikafani dari harta orang lain karena dia tidak punya harta atau mungkin karena dia perempuan dia punya suami. Kalau perempuan kan meninggal dia punya suami yang nanggung kafannya adalah suaminya. Tapi selain itu yang nanggung kafannya dia sendiri Artinya diambil dari harta wari. Nah, kalau dia di kafani menggunakan harta orang lain, lam yajib lahu illa wahid. Maka tidak wajib menggunakan kain kafan kecuali satu. Ya um jami badani. Tapi satu kain kafan yang dipakaikan ini harus merata menutupi seluruh badannya. Jangan antara pusat dengan lutut aja, tapi menutupi seluruh walau aliman waliyan bahkan walaupun dia orang alim orang wali sekalipun tetap hanya satu helai kafan kalau dia dikafani pakai harta orang kau lah basin dikatakan oleh basin wa qala fi mabhas qamis begitu juga dikatakan dalam pembahasan gamis gamis mayit ya wa itlaquhum yaktadi annahu ka qamisul hayy itlaknya mereka menunjukkan bahwasanya gamis yang dipakaikan kepada mayit sama dengan gamis yang dipakai oleh orang yang hidup sama bal sarraha bihi bahkan dijelaskan oleh oleh uh, dijelaskan penjelasan tersebut oleh Imam Sarkawi wahairuhu dan yang lainnya fama'tida fi ba'dil jihad adapun yang sudah terbiasa dilakukan fi dilihat jihad di sebagian daerah min ja'lihi ila nisfi yaitu menjadikan gamisnya mayit itu separuh daripada betis, tidak sampai kaki. Wabila akmam atau juga mungkin tanpa lengan. Jadi gamisnya hanya sampai pergelangan tangan. Mungkarun itu adalah sesuatu kemung sadidu tahrim yang sangat ha haram. Hasilu ahkamil kafan annahu arba'atu aksam. Kesimpulan hukum kafan bahwasanya kain kafan kesimpulan hukumnya terbagi keempat bagian. Yang pertama hakullah taala. Dalam kain kafan itu ada haknya Allah Subhanahu wa huwa aurah yaitu yang menutup aurat. Itu haknya Allah. Jadi kain kafan yang menutupi aurat itu aurat yang menutupi aurat itu haknya Allah. Berarti artinya apa? berdosa kalau mayit hanya dikafani dengan memakai celana pendek aja. Kenapa? Karena tidak menutupi auratnya. Dosa sama Allah Subhanahu wa yahtalifu bizukura wal unusa dan menutup aurat aurat ini batasnya mana? Ya berbeda antara laki-laki dengan laki-laki antara pusar dengan perempuan semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Berbeda. La birriki wal huriyah. Tidak ada perbedaan antara dia budak ataupun orang mer. Wa hadza la yajuz li ahadin isqatuh mutlaqan. Maka haknya Allah tidak ada satu orang pun yang boleh menggugurkan. Jadi tidak boleh kurang daripada menutup aurat. Yang kedua haknya mayit. Dalam kain kafan ada haknya mayit. Apa itu haknya mayit? Wa huwa satiru bagiyatil badan. Yaitu yang menutup sisa daripada badan yang bukan aurat. Jadi kan aurat laki-laki misalnya antara pusat dengan lo yang menutup sisanya itu haknya mayit. Berarti karena haknya mayit fayajuzu lil mayit isqatuh kama qalahu Ibn Hajar maka boleh bagi mayit untuk meng menggugurkan karena haknya dia sendiri. Artinya kalau mayit misalnya berwasiat, ah kalau anak mati, anak tidak mau kain kafan anak menutupi seluruh badan. Nanti kepanasan lah. Misalnya. Jadi cukup antara pusar dengan lo lutut. Jadi biar enak. Enggak apa? Enggak gerah gitu. Maka hukumnya dilaksanakan boleh dilaksanakan. Karena apa? Karena itu haknya mai. Jadi boleh mayat dia kubur hanya dikafani hanya dengan menutupi antara pusar dengan lutut kalau laki-laki. Kenapa? Karena wasiatnya main. Haknya mayit yang menutupi seluruh badan itu haknya main. Mayit. Jadi kalau mau digugurkan sama mayit, diwasiatkan, ya terserah dia. Ini pendapatnya Imam Ibn Ajar khilafan li rom. Imam Romli mengatakan tidak boleh. Walaupun wasi, wasiat tidak boleh. Harus menutupi seluruh badan. Yang kedua, hakul hurama. Orang-orang yang punya hak piutang kepada mayit, terhadap mayit. Jadi orang-orang yang punya hak piutang terhadap mayit punya hak dalam harta wari, warisan karena hutangnya belum di, dibayar. Nah, karena harta warisan itu ada hak piut, ada hak mereka, orang-orang yang punya hak piutang atas mayit, maka dikatakan di sini asani wasalis fahaza lil hurama indal istiraq al man'u minhu. Maka kafan yang kedua dan kafan yang ketiga itu haknya mereka mereka. Mau digugurkan mau, boleh, mau diizinkan diridhoi pun boh. Jadi kalau tidak diridhoi, tidak diizinkan berarti dibagikan berapa kafan? Hanya satu kah? Menutupi seluruh badan. Jadi kalau misalnya orang yang punya hak piutang, ah, anda tidak rela kalau pakai harta warisan beli kafan tiga, tidak cukup satu, tidak boleh dua tiga, tidak boleh. Berarti tidak boleh lebih dari satu. Satu, karena itu haknya Hura hurama. Indal istighraq ya, ini yang orang punya hak piutang ini dikatakan di sini selalu orang yang hak piutangnya itu melebihi harta wari harta warisan. Yang keempat hakul warasa, haknya ahli waris. Apa itu yang menjadi haknya ahli waris? bahwa zaidu ala salas. Yaitu yang melebihi daripada tiga helai kain falahum isgatuh maka yang lebih melebihi daripada tiga helai kain kafan boleh digugurkan oleh ahli waris. Jadi kalau ahli waris mengatakan ah, walaupun perempuan kan sudahnya lima tadi kan, tidak usah lima, boros tiga aja, misalnya punya hak apa enggak? Punya hak. Kenapa melebihi dari tiga? Kalau ahli warisnya mengatakan, oh jangan lima, cukup satu aja, punya hak apa enggak? melarang lebih dari tiga punya hak, tapi melarang lebih dari satu tidak punya hak. Itu haknya hurama. Yang ketiga belas, yahrumu an yuktaba alal kafan ke Qur'anin haram. Ditulis di kain kafan mu'abbam lafat yang mulia. Lafat yang diagungkan. Ya, nah, tidak boleh. Ini kadang-kadang kain kafan kan ditulisi macam-macam itu ya ditulisi la ilaha illallah Muhammadur dan apapun yang ditulis di situ daripada ayat-ayat Al-Qur'an tidak boleh atau ada nama rasul tidak boleh ada nama malaikat tidak boleh ada nama nabi tidak boleh karena itu semuanya lafat-lafat yang a agung mulia tidak boleh ditulis di kain kafan karena apa alasannya khaufan minat tanjis. Kain kafan itu nantinya akan menjadi na, najis. Karena kita tahu majid itu nantinya akan akan apa? Ya, akan akan hancur. Ya, akan membengkak, membesar, membengkak terus meletus dan kemudian bercampur dengan darah dan nanah dan otomatis kain kafannya akan menjadi nah, najis. Makanya makruh sholat di kuburan karena berarti kalau sholat di kuburan sholat sejajar dengan nah, najis. Itu kalau badan mayit itu tidak dijaga oleh Allah. Oh, kalau badan mayit itu termasuk badan yang dijaga oleh Allah. Seperti orang yang hafal Quran dan mengamalkan Qurannya. Seorang nabi jelas pasti dijaga. Orang yang mati sah, syahid. Orang yang azan 40 tahun atau dalam riwayat 7 tapi ikhlas tidak mengharap u. upah orang alim mengamalkan ilmunya mereka lah orang-orang yang dijaga badannya dari kerusakan di saat mereka dikubur. Nah, jadi dikatakan di sini haram ya, ditulis sesuatu yang agung. Sesuatu yang agung berarti kalau ditulis sesuatu yang tidak agung nama apa? Nanti tulis nama inti sendiri tidak apa-apa ya nama takut nantinya di kain kafan takut ada yang tidak kenal dikira fulan nantinya jadi ismi fulan ana min ya sini ya itu ilah hadal mahat perkenalan jadinya kan ya mereka, biar mereka tahu nanti kalau di alam baza mereka kan tidak kenal siapa ini ya sudah ada tulisan oh fulan oh dari ini oh belajarnya di pondok dalwa oh, <laughs> misalnya mereka kenal akhirnya. Boleh apa boleh? Boleh. Yang penting tidak ada lafat yang mul. Iya, tidak apa-apa. Sianatan lahu. Nah, disebutkan ke Quran. Apa lafat yang mulia? Seperti Qur. Ayat-ayat Quran. Au zikrin atau zikir. Lafat Allah. Yani subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah dan lain-lain. Sianatan lahu. Untuk menjaganya. Hifdhan yang ilahu untuk menjaganya minas sodid dari nanah-nanah atau darah dan najis yang lain. Wala ba'sa bi kitabati zalika birrik. Boleh kalau misalnya kalian menginginkan untuk menuliskan sesuatu dan sesuatu itu yang kalian ingin tulis sesuatu yang mulia, jangan pakai pulpen. Karena kalau pakai pulpen tulisannya ada kan gitu. Tapi pakai yang tidak menimbulkan atau tidak ada tuli tulisan. Birik contohnya di sini pakai lu ludah. Atau mungkin hanya pakai jari, tidak pakai ludah pun tidak apa-apa. Tulis. Termasuk yang dianjurkan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Di dahinya mayit. La ilaha illallah Muhammadur. Di dadanya mayit. Tapi jangan pakai spidol. Ya, ini di kafan ya, di kafan atau mungkin oh, di badan mayit tidak masalah, tapi hanya pakai jari tanpa ada bentuk tulis tulisan tulis di dahinya mayit Bismillahirrahmanirrahim atau la il, di dadanya la ilaha illallah Muhammadur nah. mungkin sebutkan sini ya nah, ini akan sebutkan nanti ini wala ba'san bil annahu la yasbut karena tulisannya tidak ada tidak tetap kama fi fathil mu'in wa nukila an ba'dihim dinukil dari sebagian mereka annahu mimma anna mimma yuktab termasuk yang dianjurkan ditulis ala jabhatil mayit di dahinya mayit bighairi midat tanpa menggunakan tin bil usbu musabbiha pakai jari telun telunjuk musabbiha jari telunjuk jari yang digunakan untuk bertasbih biasanya apa yang ditulis di dahi mayit bismillahirrahmanirrahim pakai jari ya Walaupun di tempat yang sama ya, mungkin bismillah panjang wah tidak cukup ini dahinya untuk menulis bismillah. Bismi. Nanti diulang lagi om ya bismillah il Allahnya. Kemudian arah kemudian ditulis lagi arah dalam satu tempat. Tidak apa-apa, tidak harus oh, nanti hidungnya juga nyambung mulutnya tidak. Kemudian juga dianjurkan ditulis ala sodrihi di dadahnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kapan itu ditulis? Wadzalika ba'dal husul wa qabla takfin. Setelah dimandikan dan sebelum dikafani. Jadi sebelum dikafani berarti ya. Ditulis di di dahi Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ditulis di dada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai ja, jari telunjuk Warawat Turmuzi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man kataba doa du'a diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menulis doa ini. Doa yang akan disebutkan nanti. wajah ja'alahu baina sadril mayyit wa kafani dan ditaruh doa yang ditulis nantinya antara mayit dengan kafannya. Jadi anggaplah ditaruh di dadanya kemudian baru di kafah kafani. Maka kalau tulisan itu ditaluk, ditulis dan ditaruh di antara badan dan kafannya, lam yanalhu azabul qabr, maka tidak akan mendapatkan azabku kubur. Walam yara mungkaran wala nakiran. Insya Allah juga tidak perlu melihat mungkar. Artinya insya Allah tidak perlu ditah. Atau mungkin pertanyaannya, semua orang akan ditanya. Mungkin pertanyaannya akan mudah dijawab Wahwa hada, yaitu doanya doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah ya, jangan dikurangi jangan juga ditambah kada anil jamal dinukil ya, oleh sahibul kitab al jamal wa yambahi ja'lu dzalika fi hirzin ah tadi kan sudah dikatakan katanya tidak boleh ditulis pakai tulisan. Ya, ini kan jadi dikatakan bukan pakai usbu, ini pakai tuli tulisan yang ada tulisannya, ada kalimatnya. Nah, dikatakan sini ditaruh fi ditaruh di wadah. Ya, di kotak misalnya. Kotak apa atau mungkin juga ditaruh di mana? Plastik misalnya yang nantinya terjaga dari najis. Jadi misalnya nantinya menjadi najis semuanya, tapi tulisan tersebut berada dalam plastik dan plastiknya tertutup tertutup nah, yang disebutkan di sini yang bahi ja'lu dalika fihzin ditaruh di wadah yang tertutup hifdan lahu minasodid agar tidak terkena nanah atau najis yang lah, yang lain dan ke-14 terakhir malah fituhfah condong dalam kitab tuhfah kitab Ibn Hajar ila hurmati satril janazah biharir condong kepada hukum haram hukumnya menutupi jenazah menggunakan kain sutra jenazah ya yang dimaksud jenazah di sini <clears throat> apa itu kerandanya ditutupi pakai kain sutra hatta fil mar'ah walaupun perempuan wa khalafahu Ramli. Tapi Imam Ramli mengatakan berbeda pendapat, mengatakan boleh. Wa Ibn Qasim begitu juga Imam Ibn Qasim fiha dalam masalah tersebut. Bal qala yajuz tahliyatuha bahkan beliau berkata boleh dihias kerandanya itu. Bizahab dengan pakai emas boleh. Wa dafnuhu ma'aha biridal biridal warah warosa tapi harus ridhonya ahli al-kamilin ahli waris yang sempurna artinya bukan yang ba, yang ba, yang kecil belum balik wa tadyi'ul mal li sedangkan buang-buang harta alasan mereka haram kalau ada tujuannya wa huwa huna ikramul mayyit dan tujuan di sini memuliakan mayit wa ta'dimu dan mengagungkan jaizun maka hukumnya boleh ini pendapatnya Imam Ramli ya tapi Ibn Hajar mengatakan ha wal wajhu dan yang muktamad khilafuhu ini sebaliknya hukumnya ha haram yang mu'tamad hukumnya ha haram Qaid halaman 100 Faedah 9 Bismillahirrahmanirrahim Al-faedah at-tasi'ah yang bahi liman dakhala nahwal masjid bitaqdimir rijil yusra an yarji'a yuqaddima yumna. Kita tahu yang sunnah ketika kita masuk masjid kita mendahulukan kaki yang kanan. Dan begitu juga ketika kita masuk rumah, kita dahulukan kaki yang kanan. Begitu juga ketika masuk tempat-tempat yang mul, ya, masuk musola, masuk kelas, kita gunakan kaki kanan. Dan sebaliknya ketika kita masuk tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis, maka kita dahulukan kaki yang kiri. Kita masuk kamar mandi, WC, toilet, tempat yang najis, tempat yang kotor, kita dahulukan kaki yang yang kiri. Itu sunnah dan diamalkan. Karena kita semuanya ingin dekat dengan Nabi SAW ya. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling banyak mengamalkan sunnah Nabi. Dan orang yang mengamalkan sunnah Nabi juga menunjukkan cintanya dia kepada nah, Nabi. Pastinya orang yang sangat mencintai Nabi, pasti pasti dia sangat rakus akan mengikuti seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi dan seluruh apa yang dianjurkan dan disunahkan oleh Nabi. Itu nama cinta sebenarnya. Ya kan? Lau kana hubbuka shadiqan la ata tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lau kana hubbuka shadiq. Jika cintamu jujur dan benar dan sungguh-sungguh. lo kunta lo kana hubbuka shadiqan la ata tahu. Pasti kamu akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang cinta terhadap orang yang dicintainya akan taat. Orang yang cinta akan taat kepada orang yang dicintainya. Cinta kepada Allah akan taat kepada Allah. Cinta kepada Rasul akan taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang meninggalkan sunnah Rasul dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al Imam Al hazali Ya kitab tasawuf juga selain Ihya Ulumuddin. Jadi kalau misalnya belum kita bisa untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin, maka bagi yang mutawasid dianjurkan membaca kitab Minhajul Abidin atau Arba'in al-Asal atau ini disebutkan di kitab Arba'in al-Asal bukan Minhajul Abidin. Minhajul Abidin juga kitab Imam Ghazali. Arba'in al-Asal ini sama Minhajul Abidin mutawasid kitab Imam Ghazali yang berupa tasawuf, ada yang untuk besar, untuk kecil, untuk mutawas, untuk besar ihya, untuk kecil bidayatul hidayah. Untuk mutawasid arba'in al-asal atau minhajul abidin. Nah, sebutkan dalam kitab arba'in al-asal bahwasanya seseorang yang meninggalkan sunnah Nabi tidak keluar daripada salah satu daripada dua sebab. Kalau tidak sebabnya dia itu adalah humuk, hamakoh, bodoh, dungu, bahlul, ya kasarnya seperti itu, dungu. Atau sebab yang kedua kufur khafi, bodoh yang jelas, ya humuk, zahir, jali atau kufur khafi, kekufuran yang tersembunyi di hatinya. Ya, sebabnya salah satu. Di situ Masya Allah menjelaskan bagaimana kita sebenarnya bisa bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasul SAW. Ya, setiap apapun yang akan kita lakukan pasti akan kita ingat kepada Rasul. Kalau Rasul melakukan ini apa sih yang sunnah? Mau kamar mandi, kalau Rasul masuk kamar mandi yang sunnah apa? Mau kodok ilhajah ketika Rasul kodok ilhajah yang sunnah apa? Yang disunahkan dan dianjurkan apa? Ketika istinja, yang sunnah dan dianjurkan oleh Nabi apa? Ketika keluar dari kamar mandi, pakai pakaian yang sunnah, selalu di ingat, ingat Nabi, ingat Nabi. Mau makan, ingat Nabi. Oh ya ingat Nabi. Sunnahnya begini, sunnah Nabi. Habis makan, ingat Nabi lagi. Habis makan, Nabi sunnahnya seperti ini, sunnahnya seperti ini. Pakai pakaian ingat sunnah Nabi lagi. Dahulukan yang kanan, baru yang kiri, baca doa. Mau tidur ingat Nabi, tidak lupa baca doa, tidak lupa bersiwak, tidak lupa, tidak lupa juga mengusap seluruh badan setelah membaca al-ikhlas dan juga al-muawwidatain ya tiga kali dan disembul ke kedua telapak tangannya diusapkan ke seluruh badannya ingat Nabi ingat Nabi. Ya, ini berarti betul-betul cinta kepada Nabi SAW. Kalau orang tidak peduli, kenapa tidak peduli pada sunnah Nabi? solat berjamaah tidak peduli, mau solat berjamaah tidak solat berjamaah sama aja, tidak ada apa-apa yang terjadi seakan-akan seperti itu. Padahal Nabi SAW mengatakan berjamaah berjamaah tafdulu ala sholatil fazli bisab'in wa isina daraja Satu kali solat berjamaah. Itu tafdulu, melebihi, mengungguli, bukan sama. Orang yang sholatnya 27 kali tapi tanpa sholat berjamaah. Jadi anak sholat berjamaah satu kali. Kalian sholat isaknya 27 kali tapi tidak ber masih lebih banyak pahala anak yang sholat satu kali tapi berjamaah daripada kalian mengulangi sholat sampai 27 kali. Rugi apa enggak? Ya. Artinya apa? Kalau misalnya sekarang <coughs> kalau ada tawaran eh ini loh ada orang yang memberi kepada kalian uang dan kalian disuruh pilih ini ada dua pilihan kalian mau milih uang satu juta apa mau pilih uang 27 juta eh, yang satu juta aja sudah berarti dia orang bah orang bodoh orang dungu ada tawaran satu juta ada tawaran 27 dia ngambil yang satu juta berarti dia orang bodoh. Orang yang melihat mengetahui pasti akan mengatakan ini beres apa ndak akalnya orang ini. Ini ditawarkan dikasih. Kok memilih yang sedikit? Ada yang lebih bah? Dikasih batu dengan roti, milih makan batu. Berarti orang orang bodoh. Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Kalau sudah dikatakan sholat jamaah 27, sholat sendiri satu, Kok masih milih sholat sendiri? Berarti orang bu bodoh. Padahal melebihi orang yang sholat 27 kali. Walaupun dia hanya satu kali sholatnya. Tapi kalau ber, orang bodoh. Kalau tidak bodoh, berarti kufur khafi. Wah, ya bukan bodoh dia. Alasannya apa? Tidak percaya, kurang percaya. Masa anda dapat 27 kali lipat pahalanya? Nah, tidak mungkin salah itu Nabi oh mungkin Nabi itu tidak benar, mungkin Nabi itu berarti kita kufur kepada hadisnya nah, nah ini kufur tapi khofi kufurnya samar tidak terlihat tidak tam tampak jadi sebabnya imam dua karena seluruh sunnah nabi pasti ada banyak paha dan pasti juga pasti kebaikan yang kita dapatkan seluruh sunnah nabi itu nah kalau kita tinggalkan sunnah nabi kalau tidak kita bodoh kita dungu ya berarti kita ku, kufur khafi kufur yang sah samar itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Arba'inal Masuk. Jadi disebutkan di sini kalau kita mau masuk masjid kita dahulukan kaki kanan dan kita biasakan ya. Kalau kita biasa ketika setiap kali masuk musola kita dahulukan kaki kanan, insya Allah tidak akan pernah kita akan masuk masjid atau musola dengan mendahulukan kaki kiri. Pasti selalu kanan, kanan, kanan. Masuk kamar mandi selalu mendahulukan. Kalau ada yang masuk kamar mandi mendahulukan kaki kanan, berarti dia terbiasa tidak mengamalkan sunnah itu. Kalau sudah terbiasa mengamalkan sunnah, pasti dia mendahulukan kaki kiri masuk kamar mandi. Dilihat. Kalau masuk masjid dilihat pakai kangen apa itu kakinya yang lebih dulu yang dimasukkan yang mana kalian bisa mengetahui nanti oh berarti orang ini tidak mengamalkan sunnah oh orang ini tidak perhatian dengan sun sunnah ya dahulukan ini memasuk ya memasuki masjid atau tempat yang mulia masuknya keluarnya dahulukan dahulukan kaki kiri keluarnya tapi untuk memakai sandal tetap mutlakon. Pakai sandal tetap mendahulukan kaki kanan. Dan <clears throat> mau pergi ke tempat yang mulia atau keluar dari tempat yang kotor sama aja seperti masuk kamar mandi itu. Masuk kamar mandi dahulukan kaki apa? Disunahkan kan pakai sandal di dalam kamar mandi itu. Pakai sandalnya masukkannya pakai kanan dulu. Jadi kanan dulu dipakaikan sandal <coughs> ketika masuk kamar mandi, tapi ketika masuk kamar mandi kakinya dulu yang dimasukkan, kaki kiri dulu yang dimasuk. Yaitu dengan cara masukkan terlebih dahulu kaki kiri karena kalau ini kan sandalnya di dalam kamar mandi. Kita dahulukan kaki kiri tapi yang sunnah pakai sandalnya kanan dulu. Kan gimana ini? Kaki kiri dahulukan tapi jangan dimasuk akan dimasukkan ke dalam sandal ditaruh di atas sandal kemudian kan berarti kita mengamalkan sunnah mendahulukan kaki kiri ketika ketika masuk kamar kemudian kita mengamalkan sunnah yang kedua yaitu memasukkan kaki kita ke sandal dengan mendahulukan kaki kanan setelah kaki kanan masuk langsung ke dalam sandal baru kemudian kaki kiri kita masukkan ke dalam sandal kita pakaikan sandalnya jadi menggabung antara dua Begitu juga ketika keluar dari masjid itu sama dengan kamar mandi. Dahulukan kaki kiri ketika keluar tapi jangan langsung pakai sandal. Ya di atas sandal. Ketika nanti kaki kanan yang keluar langsung masuk ke dalam sandal pakai sandal. Ya di sini dikatakan yambahi liman dakhala nahwal masjid. Bagi yang sudah kadung masuk masjid atau semisal dengan masjid daripada tempat-tempat yang mulia, tapi masuknya bitakdimi rijil yusra, masuknya dengan mendahulukan kaki kiri an yarji'a wa yuqaddima rijlahul yumna hendaknya dia kembali lagi keluar Dia dianjurkan untuk kembali keluar dan kemudian masuk lagi dengan mendahulukan kaki kanan jadi dianjurkan kembali jadi begitu juga kalau kita masuk kamar mandi ya kita masuk kamar mandi mendahulukan kaki kanan lupa misalnya karena lupa mungkin jadi dianjurkan keluar lagi kembali lagi masuk dengan mendahulukan kaki kiri yang ke sepuluh waroda al kalam fil masjid yakulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab berbicara dan ngobrol di dalam masjid itu bisa memakan pahala-pahala kita sama seperti api memakan kayu bakar. Jadi memang masjid ini bukan tempat untuk ngobrol ya. Jangan nanti ah kita ngobrol-ngobrol yuk. Di mana? Di masjid. Masjid bukan tempat ngobrol. Ayo kita sholat di mana? Di masjid. Kita ngaji yuk di mana? Di masjid. Kita belajar di mana? Di masjid. Kita zikir di mana? <clears throat> itu tempat masjid. Yubna lihada. Masjid dibangun untuk itu. Untuk tempat-tempat ibadah. Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu sebagian di antara mereka untuk mengeluarkan angin aja malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mengeluarkan angin di masjid. Jadi sampai keluar dulu untuk mengeluarkan angin. Kalau kita kan pasti pernah ya. Jadi kalau mengeluarkan angin mereka sampai keluar dulu. Kalau mau ngobrol, ngobrol bukan ngobrol ibadah, bukan ngobrolan yang baik. Bahkan walaupun obrolan itu mubah ya, bukan haram. Kalau haram jelas sudah kan. Yuk kita hibah yuk. Oh iya yuk. Tapi hibahnya di masjid aja ya. <laughs> Kan jelas itu. Ngobrol dunia, ngobrol bisnis, ngobrol apa gitu masalah makanan, minuman di masjid. Mereka tidak mau. Keluar dulu baru ngobrol hadrat. Nanti kalau sudah selesai ngobrolannya baru masuk lagi masjid. Kalau ngobrol akhirat, ngobrol belajar ilmu apa, nggak apa-apa. Itu mereka sebagian mereka. Kalau kita, insya Allah berusaha mengikuti selama di masjid, jangan ngobrol setidaknya yang tidak bah. Jadi yang baik-baik, apa apa Ya, ini masjid kita muliakan, kita agungkan. Kalau kita muliakan ya masjid kita agungkan, maka insya Allah yang memiliki masjid akan memuliakan kita. Karena kita masuk masjid, kita bertamu kepada Allah. Dan insya Allah, Allah akan memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia biasa memuliakan tamunya apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan kita beradab dengan adab yang baik ketika kita bertamu dengan Allah. Kalau tamu ajak di rumah orang bertingkah dengan tidak baik, ajak diusir, Apalagi kalau dengan begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kalau ngobrol ini obrolan yang tidak baik atau obrolan mubah ya, bukan obrolan ibadah, bukan cerita orang soleh, bukan tentang ilmu. Itu jangan di masjid karena dikatakan di sini ngobrol di masjid itu habis menghabiskan pahala, memakan pahala sebagaimana api membakar kayu. Yang ke-11 terakhir waqa'ah lil Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan Al-Atas. Pernah Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan Al-Atas annahu lama zaral Madinah musarafah. ketika beliau berziarah ke Madinah. Berziarah ke Madinah pasti berziarah kepada Mas karena kuburan Nabi, makam Nabi ada di dalam masjid. Bata lailatan bil haram ketika selesai berziarah, beliau ini bermalam di dalam masjid Bil Haram ini di Masjid Nabawi. Haram Nabawi. Haram ada dua haromen kan? Haram Mekah, ada haram Madinah. Nah, di saat beliau istirahat tertidur di masjid, taharrakat alaih batnu. Rupanya perutnya bergerak-gerak. Ya, apa maksudnya? Ya, bukan lapar, mulas. Ya sudah tidak enak ini. Sudah mau keluar. Kalau normal bisa ditahan kan. Kalau mules ini sulit mau ditahan kan. Jadi harus cepat-cepat ke kamar mandi. Nah, ketika sudah mulai bergerak, bangun dari tidurnya, sudah mulus seperti itu. Zahab liyahrud, dia berusaha keluar dari masjid. Fawajadal abwa mughafala, ternyata pintu-pintu masjid semuanya ter tertutup, terkunci, bukan hanya tertutup tapi ter kunci tertutup masih bisa dibuka kalau dikunci kecuali pakai kunci ini tidak ada kuncinya pegawai masjid sudah mengunci karena ini mulas tidak bisa ditahan kan kalau normal masih bisa ini tidak bisa ditahan mau tidak mau harus keluar ketika itu jadi sudah ishal artinya diare dia roha ila nahiyatin fi ukhrayat al haram hanya dia berjalan menuju ujung atau pojokan. Cari pojok-pojokan ya. Fi ukhrayat al-haram daripada bagian belakang Masjidil Haram di saat itu. Langsung di masjidnya. ndak Wadu al-kharid fi sobe Dia taruh pakai ridanya ya. Sob di sini ridak. Dari rida selendangnya dia dilipat agak tebal biar tidak tembus. Kemudian digunakan untuk sebagai wadahnya biar tidak mengotori masjid. Dia sambil nunggu sampai pintu masjid dibuka di subuh hari kan. Sebelum subuh baru dibuka kan. kalau kana sobah dibuka pintu masjid. Zahab mubasara. Dia pergi langsung keluar kharijil Madinah. Liar miyahu untuk membuang itu. Ya, membuang isinya. Faizah huwa zahabun yatala'la. Ternyata isinya berubah menjadi emas yang berkilau. Jadi kaya raya itu. Kalau kita seperti beliau ini, wah, kalau banyak pun lebih banyak, lebih kaya akhirnya kan. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annanak على رضا أشرفنا فتب علينا توبة توسل لكل رسوله صلى وسلم وآله وصحبه جاد تصفه صحبه والحمد للإله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام وسلم الحمد لله الفاتحة المصنف في هذه الكتب والدينا والديكم وموتانا وموتاكم أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم إلى درجات في الجنة ويتخشاهم برحمة وفرح يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم ونومهم وخلاقهم ومدادهم وبما أنعم أنعم الله عليهم من الأسرار من البركات والأنوار وأن الله سبحانه وتعالى يرزق لنا ولكم سعادة في الدنيا متصلة بسعادة الآخرة ويرزق لنا ولكم فتوح المنور سوس الحلقة والجسد وروح علما ذنيا وعلما نافئا وأمنا متقبلا نسكا واسعا طيبا وأن الله سبحانه وتعالى يطول أعمارنا وأمركم خير وتفاء في طاعتك وطاعة رسلك محمد صلى الله عليه وسلم يختم لنا بالحسنى وارزقنا ولكم الهفر من جميع المصائب والنوائب من كل فتن من كل شر من كل مسيا من كل منكرات ومن كل شر أهل الظاهر والباطن من كل جميع من جميع الشرور والمصائب والنوائب من كل من ونوم ويشف مرضى منا ومركم من جميع الامراض الكبيره والكبيره الظاهرة وشفاء عاجلا شفاء لا يهد سد مولانا ويدي جميع حاجات سهل من امور وربال جميع قاصد يؤتي جميع مطالب بها استجب حديث دعوة وعجل لنا بالإجابة بفضلك ومنك كرمك جاي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم جزاء الأنبياء والصحابة والأولياء وبحسن ظننا وظنكم بالله سبحانه وتعالى وبه رسول الله صلى الله عليه وسلم استجب هذه الدعوة جلا بالإجابة وبسير أسرار الفاتحة